السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد كمسلمين muslimin, para pendengar di Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita akan lanjutkan pembahasan dari Kitabul Buyu yang selama bulan Ramadan uh, kita ganti dengan pembahasan zakat. Sekarang kita lanjutkan pembahasan dari Al-Buyu dari kitab Syekh Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din. Yang sampai kita pada bab as-suluh, bab menjelaskan tentang suluh berdamai. Nah, kita jelaskan bahwa suluh yang dimaksud di sini adalah uh, rafu al-khilafi bainal mutakhasimain yaitu mengangkatkan persengketaan perbedaan pendapat di antara dua orang yang berseteru. Mu'allif memulainya dengan membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi ya, dan disahihkan oleh Al-Hakim Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan suluh ini eh, dari kitab Syekh. Syekh rahimahullah berkata, "Fa'idza salahahu an ainin bi ainin ukhra au bidainin jaz." Dan apabila ia berdamai dengannya, dengan objek perdamaian adalah ain, barang. Berdamai dengan barang yang lain au bidainin. Barang berdamai ia dengan hutang jaz. Maka hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Ini bagian dari suluh yang pertama yaitu suluh an ikrar. Berdamai setelah mengikrar mengakui orang yang didakwakan. Bentuk yang kedua dari suluh adalah as an inkar. Berdamai dalam hal yang salah seorangnya mengingkari. Terjadi persengketaan bahwa A menempati rumah ini dan selama ini dia terima rumah ini dari orang tuanya. Dan tidak ada penjelasan sebelumnya bahwa rumah ini milik orang lain. Lalu kemudian datang seseorang dan mendakwakan bahwa rumah dan tanah itu adalah miliknya dia dengan membawa beberapa bukti. Dia mendakwakan demikian. Kemudian yang tinggal di rumah ini si A yang tinggal di rumah ini dan menguasai rumah ini selama ini lalu mengakuinya. Ya. Lalu dia mengakui bahwa rumah ini milik si B yang mendakwakan bahwa rumah ini miliknya dia. Ya. Kemudian si B berdamai dengan si A mengatakan, berikan rumah itu kepadaku dan aku berikan kepada engkau rumahku yang lain tempatnya seperti ini, tanah seperti ini. Ya, berarti sekarang terjadi adalah tukar menukar rumah dengan rumah, tanah dengan tanah. Hukumnya adalah boleh. Jaz kata muallif berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "As-sulhu jaizun bainal muslimin." Berdamai itu boleh hukumnya di antara sesama orang muslim. Au bidainin atau dengan hutang. Andai si B tidak memiliki rumah dan tanah juga, lalu dia mengatakan, ya, berikan rumah dan tanah itu kepadaku, maka aku berhutang kepadamu dalam jumlah sekian atau tanah dalam ukuran sekian dan rumah dalam ukuran sekian dan sebelum saya miliki saya berhutang ini hukumnya adalah jas boleh ya itu tukar rumah dengan hutang tukar rumah dengan hutang wa in kana lahu alaihi daynun fasalahahu anhu bi'ainin aw bidainin qabadahu qabla at-tafarruqi jaz muallif melanjutkan sekarang yang mendakwakan mendakwakan bahwa si B mendakwa kepada A bahwa A memiliki hutang kepada B. Ya. Si A mengakuinya. Lalu si B mengatakan, "Serahkan uang itu kepada saya, maka saya beri engkau gantinya barang yang ini atau motor atau mobil atau tanah atau rumah." Ya. Ini hukumnya kata Malif jaz boleh. Bentuk selanjutnya si B mendakwakan kepada A bahwa A memiliki hutang kepada B. Si A mengakuinya karena kita mengatakan ini adalah suluhan ikrar berdamai di mana pihak yang didakwa mengakui bahwa dia memiliki tanggung jawab kepada pihak yang mendakwa. Lalu si B mengatakan, serahkan utang itu kepada saya, ya, dan aku berhutang kepadamu dalam bentuk ini, uangkah atau barang atau yang lainnya. Ya. Jaz kata muallif boleh dengan syarat qabla tafarruq. Qabadahu qabla tafarruqi. Bahwa dia menyerahkan hutang tersebut sebelum berpisah diterimanya salah satu karena sekarang A berhutang kepada B ya A berhutang kepada B kalau ditukar oleh B dengan barang boleh barang diserahkan begitu juga ditukar dengan hutang juga boleh tapi dengan syarat harus ada yang diserahkan salah satunya sebelum mereka berpisah agar tukar menukar dalam suluh ini bukan lagi merupakan hutang dengan hutang kalau B mengatakan serahkan hutang itu nanti saya berhutang kepadamu dalam jumlah sekian. A mengatakan nanti akan saya bayar. Berarti dalam angkat majelis ini tidak ada yang diserahkan baik hutang A maupun hutang B tidak diserahkan. Maka terjadi di sini ba'ul kali bil kali. Tukar menukar hutang dengan hutang. Nah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ijma' para ulama bahwa oh, bai'ul kali bil kali haram. Bahwa oh, para ulama ijma' jual beli yang hutang dengan hutang, barang tidak diserahkan, uang tidak diserahkan atau uang tidak diserahkan, dua-duanya tidak diserahkan dalam akad. Maka ini tidak boleh. Makanya muallif mensyaratkan di sini harus diserahkan sebelum berpisah. Ya. Au salahahu ala manfa'atin fi aqarihi aw ghairihi ma'lumatin. Au salahahu anid dainil mu'ajjal bi ba'dihi halan. Au kana lahu alaihi dainun la ya'lamani miqdarahu fasalahu ala syai'in sahha dhalik. Mu'alif melanjutkan atau dia menukar hutang tersebut dengan jasa. Jasa menggunakan rumah atau tanah atau lainnya yang jasanya diketahui ya. Dia berhutang. Kemudian dia mengatakan A berutang kepada B dan A mengakuinya, maka B mengatakan, kalau begitu serahkan hutang kepada saya, piutang kepada saya, dan silahkan Anda tempati rumah saya selama satu bulan. Manfaat ma'lumah. Jasa yang diketahui. Ya. Atau saya mengantarkan Anda ke tempat pekerjaan Anda selama 10 hari. Ini juga jasa yang diketahui. Maka ini hukumnya boleh. Au solahu anid dainil mu'ajjali bi ba'di halan. Atau dia berdamai dengan objek hutang yang tidak tunai dengan sebahagiannya tunai. Hutang yang tidak tunai dengan sebahagiannya tunai. Kata mu'alif, ini hukumnya adalah boleh. Ini istilah ini di, lebih dikenal oleh para ulama dengan dha' wa ta'ajjal dia bagian dari babus suluh. Ya. Si A memiliki hutang kepada B, kita katakan umpamanya jumlahnya sekitar 10 juta rupiah. Jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 1 Desember tahun 2013. Si B sangat membutuhkan uang tersebut untuk suatu keperluan pada tanggal seperti sekarang, tanggal umpamanya 29 Agustus. Tempo pembayaran hutang belum jatuh. Tapi si B mengatakan kepada A, segerakan hutang saya, segerakan piutang saya, saya potong sebagiannya, Saya potong sebagian hutang tersebut. Ya. Bayar sekarang, maka saya potong sebanyak 500 ribu kamu cukup bayar 9 juta 500 ya. Eh, doa ta'ajjal ini bagian ulama mazhab Hanabila melarangnya karena mereka menganggap ini bentuk aks atau kebalikan dari riba kalau riba pertambahan uang karena pertambahan waktu ya utangnya harus dibayar pada tanggal 29 Agustus ya sejumlah 9.500.000. lalu dia tidak mampu membayar dan nanti akan dibayar dia 1 Desember 2013 maka A mengatakan akan saya bayar nanti 10 juta saya tambah 500 ini sepakat hukumnya adalah riba lalu mazhab ini mengatakan begitu juga kalau kebalikannya imbalan percepatan waktu dengan pengurangan adalah riba juga. Ya dengan mengatakan tadi segerakan piutang saya, hutang Anda kepada saya, bayar sekarang, maka menjadi 9.500. Ya. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang terkuat yang diperkuat oleh Syekh Zaman Taimiyah dan diperkuat oleh banyak para ulama dan Ibnu Qayyim juga, wadha' wa ta'ajjal ini dibolehkan. Ya. Karena dia bagian dari ibra'udz zimmah. Karena dia salah satu bentuk untuk membebaskan tanggung jawab atau membebaskan hutang. Sebagaimana B mengatakan kepada A, bayar hari ini dan engkau cukup bayar 10 persennya saja. Atau dia mengatakannya sudah, saya bebaskan hutang Anda. Boleh. Apalagi cuma membebaskan sebagian. Kalau dia bebaskan seluruhnya boleh, apalagi cuma membebaskan sebagian. Ya. hukum buat ta'ajjal ini boleh. Memberikan diskon terhadap hutang, boleh tetapi bukan dibuat pada awal akad. Kalau dibuat dalam awal akad, pernah kita jelaskan dalam babul gharar bahwa ini bagian dari gharar. Ya. Au kana lahu alaihi dainun la ya'lamani miqdarahu fasalahu ala syai'in sahha dhalik. Atau dia memiliki hutang. Kemudian yang berhutang dan memberi hutang tidak mengetahui berapa ukuran hutang tadi. A meyakini ada hutang kepada B dan B juga meyakini bahwa A berhutang kepada dia. Tapi A lupa berapa besar hutangnya. B juga lupa berapa besar piutang harus dibayar A kepada B. Lalu mereka salah wala syai bersepakat mencari jalan tengah ya, mungkin dengan mengatakan berbagai hal. Udah kamu perkirakan berapa, saya perkirakan berapa, nanti kita ambil jalan tengah. Boleh. Walaupun itu lebih besar atau lebih kecil daripada hakikat seluruhnya. Berdasarkan hadis yang oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Daud yang dihasankan oleh para ulama hadis bahwasanya dua orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sengketa warisan. Maka mereka lupa sudah batasan tanah waris tersebut. Lalu minta Rasulullah memutuskan di antara mereka. Rasulullah mengatakan, "Innama aqdi lakum bima asma' wa la'alla ahadakum alhana bihujjatihi ala akhihi faqadaitu lahu fa innama aqdi lahu qit'atan minan nar atau istaman minan nar." Aku memutuskan sesuai dengan argumen yang kalian sampaikan dan kemungkinan salah seorang kalian menyampaikan uh, alasan lebih kuat dari yang lainnya, saya putuskan untuk dia. Maka ketahuilah keputusanku ini tidak mengubah yang haram menjadi halal. Bila dia bila aku berikan kepadanya hak saudaranya, sesungguhnya aku berikan kepada dia api neraka tiang besi dari api neraka yang dipikul di pundaknya. Maka kedua orang ini menangis dan mengatakan Haqqi li akhi ya Rasulullah Kalau begitu wahai Rasulullah Yang menjadi hakku aku berikan kepada saudaraku Masing-masing mereka mengatakan demikian Lalu Rasulullah mengatakan Kalau demikian Maka tidak kita putuskan dengan cara kodok Dengan cara peradilan Tapi tidaklah kalian berdamai Falyataharra Tidaklah kalian berdua mencari kedekatan Mana kira-kira ukuran yang dekat Kemudian liyuhallil ba'dukum ba'dha. Kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan dan itu lebih baik bagi kalian. Ya. Saling menghalalkan dalam kasus bila mereka tidak mengetahui besar jumlah dari hutang yang diakui. Kemudian mu'alif melanjutkan di sini bagian dari suluh juga itu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga Imam Muslim la yamna'anna jarud jarahu ay yaghriza khashabatan ala jidarihi janganlah seorang tetangga melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di dindingnya kalau seseorang tetangga memiliki dinding atau tembok pembatas antara tanah dia dengan tanah tetangganya lalu di dinding yang sebelah bagian tetangganya tersebut, tetangganya ingin berjemuran umpamanya, ingin meletakkan kayu di sana atau maku di sana. Maka hukumnya tidak boleh kita yang memiliki dinding itu melarangnya. Sekalipun itu dinding kita. Sesuatu yang tidak rugi dan bermanfaat untuk saudara Anda, maka tidak boleh Anda melarangnya. Ya. Kecuali akan memudaratkan kepada pemilik dinding tadi, rusak dindingnya menjadi e, retak, menjadi hancur, maka baru ada haknya untuk melarang. Bila tidak, maka tidak ada. Ini dalam bentuk salah satu perdamaian yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini selesai sudah pembahasan uh, babus suluh dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan babul wakalah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zakalaheran. Heran atas materi dan bahasan yang saya sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Hmm. Saudaraku seiman seakidah untuk selanjutnya, mari kita buka sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami secara khusus untuk pagi ini memberikan keluangan melalui telepon di 0218236543. Kami mohon maaf untuk interaktif via pesan singkat karena satu dan lain hal tidak bisa kami uh, layani untuk di pagi ini. Silahkan 0218236543 dan penelpon pertama kita coba sapa. Naam. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana silakan Pak? Dari uh, eh, Bustanuddin Solo Sumatera Barat. Pak Agus ya. Pak Bustanuddin. Agus Allah. Eh, Bustanuddin, silakan di Salam. Alhamdulillah. Uh, silakan Bapak Ustaz. Uh, dalam uh, kitab uh, Fikih Al-Wajiz Yeah. Ya. Uh, saya pernah men, eh, membaca hadis ya seorang yang meminjam kepada seorang, lalu dia sebagai uh, eh, menggadaikan uh, eh, seekor sapi sebagai jaminan Ustaz. Mhm. Nah, jadi sapi ini boleh digunakan susunya oleh pemilik modal mhm. yang meminjamkan uang. Nah, jadi uh, karena alasannya sapi itu butuh biaya Ustaz. Mhm. Nah, jadi artinya pemilik modal tadi Eh, halal memakai susunya. Jadi yang saya tanyakan begini Ustaz, apa bedanya dengan seorang yang beri jaminkan sawah, yang sawah itu juga butuh biaya Ustaz. Sebab orang menggadaikan sawah kalau di kampung-kampung itu bertahun-tahun Ustaz. Hmm. Jadi kalau selama bertahun-tahun itu kalau dibiarkan saja sawah, eh, tentu banyak tumbuh eh, hilalang atau semacam macam bubazir Ustaz. Hmm. Jadi eh, pemilik modal tadi tentunya akan butuh biaya eh, mengurus sawah itu Ustaz. Nah, jadi uh, yang saya tanyakan apa bedanya uh, yang sapi dibolehkan, sedangkan sawah ini uh, tidak dibolehkan menurut Ustaz karena iya. mengambil untung di sana. Baik Pak, nah, terima jadi, kasih Pak Abu. Yang pertama Ustaz. Hmm. Nah, yang kedua Ustaz begini, hmm. uh, dalam jual beli uh, seperti pegawai Ustaz mengambil uh, kendaraan atau rumah melalui cicilan Ustaz. Hmm. Uh, Ustaz menerangkan kalau yang cash itu boleh dalam jual beli, yang cicilan juga boleh. Yang apa, Nah, sekarang permasalahannya kecil juga eh, boleh. Gimana terus. letak ribanya kalau pegawai yang membeli eh, rumah dengan cicil atau kendaraan Ustaz? Baik. uh, uh, Pak Bustan. Halo Pak Bustan. Halo. Halo Pak. Iya. Ya. Pak Bustan kalau beli rumah pegawai tadi terlambat membayar angsuran dikenakan denda atau tidak? Nah, tentunya uh, Ustaz itu dia pega, uh, bank itu mengeluarkan denda. Denda. kan, nah, Tapi ya, pegawai ini dia bayarnya lancar Ustaz. Lancar setiap ya, bulan. Ya. Nah, berarti dia sepeser pun tidak memberikan. Ya, sebentar lagi pertanyaan yang kedua Pak Bustan, Pak Bustan. Halo, Pak Bustan. Halo, Pak Bustan. Pertanyaan kedua, yang membeli rumah itu ke developer pegawai kecil ini atau bank? Bagaimana Ustaz? yang membeli rumah itu dari developer, dari pemilik rumah itu pegawai ini, nasabah ini atau bank yang beli? Uh, uh, uh, ya bank yang melunaskan Ustaz. Melunaskan iya yang belinya, yang bakat belinya. Jadi pegawai membelikan ya? Uh, uh, pegawai kembali kepada developer. ya, udah jelas, jelas, jelas. Cukup. Yang ketiga masih ada Pak Bustan? Jadi yang melunaskan Pak ya, Bank. Ya, baik. Baik Pak Bustan. Jadi kita mencicil pada bank Ustaz. Ya, jelas. Baik. Baik, terima kasih Pak Bustan atas ya, interaksi itu Bapak. banyak itu Ustaz mana? Insya Allah kita jelaskan. Baik, Barakallahu Fik, terima kasih atas interaksi Bapak. Silahkan Ustaz. Baik, Jazakallah khair. Jazakallah khair kepada Pak Bustan yang Masya Allah terus nah. mutawa terus mengikuti kajian uh, kita melalui radio dan televisi Roja ini. Pertanyaan pertama bahwa labanud darri yushrabu binafaqatihi wa yurkabu binafaqatihi bahwa air susu dari hewan tersebut boleh diminum dengan nafkahnya dan boleh ditunggangi hewan tersebut dengan imbalan nafkahnya. Bi di sini adalah bimba betawid ma'amallah berarti mengganti imbalan ada imbalannya. Ini pun khilaf para ulama dan mazhab Hanabilah ia mengatakan seperti ini. Jumhur mengatakan pun tidak boleh. Begini, hukum asalnya uh, bahwa hewan yang dijadikan barang gadaian tersebut, ya, baik unta maupun kambing maupun hewan yang lain yang dijadikan barang gadaian, kewajiban dari pemiliknya yaitu meminjam uang, kewajiban dialah yang memberi pakannya, yang memberi makannya. Ketika umpamanya yang meminjam ini pemilik yang sekaligus pemilik hewan ini, kita katakan pemilik sapi umpamanya. Tinggalnya jauh dari sapi yang digadaikan karena sapi digadaikan ditempati di rumah e, pemberi pinjaman. Dia tinggal jauh. Apakah bisa di setiap hari memberikan pakannya rumput? Tentu tidak. Ya, karena tidak bisa diberikan rumputnya, maka otomatis yang memberi gadai inilah yang berikan eh, maaf yang berikan hutang ini yang memberikan pakan hewan tersebut. Ini adalah mimbab ihtiram hurmati al-hayawan. Karena hewan adalah binatang yang bernyawa, maka nyawanya tentu sangat dihormati dan dihargai. Oleh karena itu terpaksalah si penerima gadai ini memberikan pakannya. Bila dia mengeluarkan biaya memberi pakan hewan tersebut, ya, karena terpaksa, maka boleh seimbalan dari pakannya tersebut dia ambil manfaat dari hewan itu, baik susunya maupun untuk ditunggangi. Tetapi sebanyak pakan yang diberikan. Dan itu pun disyaratkan bahwa dia tidak akan bisa hidup tanpa diberi pakan. Berbeda dengan sawah, Pak Bustan. Tidak bisa dikiaskan ini, ini kias ma'al fariq. Dan bahkan Profesor Dr. Sa'ad Turki Al-Khaslan dalam bukunya Fiqhul Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asira, eh, maaf, Fiqhul Istihthaq, Fiqhul Tawthiki wal Istihthaq, ya. Beliau jelaskan di sana, bisakah ini dikiaskan dengan kendaraan, mobil umpamanya? Kalau sawah lebih jauh lagi, mobil mungkin lebih dekat. Mobil kalau tidak dipanaskan, tentu biasanya akan rusak kan. Tapi apakah dipanaskan setiap hari? Kan tidak perlu. Paling sekali sebu seminggu, sekali sebulan. Cukup dipanaskan. Ya. Dan untuk dipanaskan tersebut, kan tidak butuh biaya banyak. Maka beliau mengatakan tidak bisa dikiaskan ini, hadis ini, hewan dengan mobil. Karena mobil pemiliknya bisa datang ke sana. Artinya ini, runtung dan ruginya adalah milik si e, pemilik mobil Begitu juga untung dan rugi sapi tadi milik saat pemilik sapi yaitu pihak yang berhutang. Maka tidak bisa dikiaskan dengan sawah. Karena persyaratan kias, Pak Ustaz dan kaum muslimin, muslimat yang lainnya, al-qais. Orang yang mengkiaskan tersebut adalah mujtahid. Adalah mujtahid. Ya. Ini makanya mujtahid adalah berlulus fi nilai hukmi syar'i menghabiskan seluruh tenaga dan memang dia memiliki sifat-sifat untuk tersebut. Dan antaranya mengerti dengan bahasa Arab. Ya. Seperti bahkan sebagian mengatakan seperti si Sibawaih pengertian dalam bahasa Arab sangat menguasai. Ya. Dan membuat persyaratan yang hampir-hampir orang sekarang mungkin hampir kita katakan mungkin tidak ada. Ya, tetapi Allah membuka pintu jihad bagi orang yang mampu sampai ke tempat itu. Walhasil ini kias mal farik, apalagi dikiaskan dengan sawah apalagi dikiaskan dengan sawah. Kewajiban e, menjadi hak pemilik sawah yang memberi yang memberi yang menerima pinjaman tadi dia mengelola sawahnya, bukan orang yang memberikan piutang tersebut. Kalaupun orang yang memberikan hutang dia akan mengelola, ya hak sebatas pengelolaan dia betul, tetapi yang terjadi kan bukan begitu biasanya. Yang terjadi bahwa selama itu seluruh keuntungannya satu sen pun tidak diberikan kepada si pemilik sawah. Ini yang biasanya terjadi. Ya dan kebetulan semen awal-awal Idul Fitri saat anak di beberapa kota di Sumatera Barat. Masya Allah, kaum muslimin di sana ya, terbiasa dengan seperti ini, gadai sawah ini. Dan saya kira bukan di kota ini saja, tapi di kota-kota yang lain di negara kita juga. Ya di mana Anda meminjam, kemudian sawah Anda selama itu digarap oleh pemberi pinjaman atau rentenir ini dan satu bulir padi pun tidak sampai ke rumah Anda. Ya. Nah. Ini bukan lagi namanya imbalan daripada mengelola sawah. Coba Anda berikan kepada orang lain untuk agar dia mengelola sawah tadi. Hmm. Berapanya berapa persen untuk biasanya untuk yang pemilik sawah? Ada setengah, pers, setengah 50 persen atau terkadang tergantung kesepakatan. Kalaulah yang terjadi dalam akad gadai menggadai tersebut, pemilik sawah mendapatkan persentase dari hasil sawah seperti dikelola dengan cara tanpa ada masalah gadai menggadai, maka insya Allah ini masih bisa dibolehkan. Masih bisa dibolehkan. Tapi dalam bentuk yang terjadi, maka tidak bisa dibolehkan dan pun tidak bisa dikiaskan. Karena ini kias ma'al fariq dan termasuk min hal kias. Bahwa kias yang tidak bisa dipakai. Wabillahi taufiq. Nah, kelahiran. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan pegawai yang mengambil cicilan melalui e, bank itu bagaimana Ustaz? Baik. Nah. Ya. Hukum jual beli <clears throat> dengan tunai boleh. Dengan tidak tunai pun boleh seperti yang sering kita jelaskan. Lalu bagaimana dengan hukum membeli rumah seperti yang banyak terjadi ya dengan kredit, ya, apakah ini dibolehkan atau tidak? Ya. Yang terjadi dalam kredit tersebut, seperti pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Bustan tadi, dan memang ini biasanya yang terjadi, ya, bahwasanya kita seorang pegawai ini atau siapapun juga membeli rumah ke pemilik rumah atau developer setelah itu kita bayar DP. Kekurangannya kita ajukan ke lembaga keuangan. Lalu lembaga keuangan melunasi. Nah, jadi sekarang status lembaga keuangan ini apa? Status dia membeli rumah atau bukan? Bukan, dia hanya melunasi hutang kita. Berarti dia meminjamkan uang kepada kita untuk kita melunasi hutang kita ke pemilik rumah ini. Berarti akad kita dengan developer jual beli, tapi akad kita dengan bank atau lembaga keuangan adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam antara kita dengan bank ini, apakah sama yang dibayar jumlahnya yang dibayarkan oleh bank ke developer dengan yang harus kita bayar nanti kepada bank? Sama atau tidak? Pasti tidak. Kalau sama tutup banknya besok. Pasti tidak dia meminta bunga dan bahkan yang harus kita bayar di awal-awal tahun pertama bunganya dahulu. Itu yang terjadi. Maka pinjaman di sini pinjaman yang bertambah. Inilah dia yang riba. Ini dia yang riba. Ini riba di depan. Belum lagi kalau kita terlambat bayar angsuran, ya, kita dikenakan penalti atau denda. Denda keterlambatan. Dengan hitungan biasanya berbeda-beda lah. Ada yang 0,05 dikali hari dikali harga angsur cicilan. Ya. Berbeda-beda. Bila seperti ini yang terjadi, terlambat membayar hutang, ini juga riba jahiliyah. Angzirni azidka. Beri aku masa tangguh, nanti aku tambah hutangmu. Ini riba jahiliyah. Jadi riba di depan dalam jumlah pertambahan uh, bunga pinjaman, riba di belakang dalam bentuk keterlambatan angsuran. Walaupun kita katakan saya tidak akan terlambat. Kalau Anda tidak terlambat, tapi Anda menyetujui setuju atau tidak Anda denda penalti keterlambatan pembayaran angsuran ini? Kalau Anda menyetujui berarti Anda menyetujui riba. Bukankah Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tapi Anda menyetujui riba. Maka dosanya dosa menyetujui riba ini. Kalau Anda tidak setuju, katakan pada dia, saya tidak menyetujui yang ini, tolong coret. Eh, kalau dicoret oleh dia diganti, ya, maka tidak ada riba di belakang, tapi ada riba di depan. Kalau yang benar bentuknya, jual beli cicilan yang betul-betul cicilan, suruh bank itu beli dulu. Bukan kita yang beli. Kalau bank minta DP kita jangan bayar. Karena DP atas apa? Dia belum membeli rumah. Terus dia beli dulu ke developer, setelah dibeli dia, diterima dia kunci dan dan surat-suratnya, baru dijual kepada kita dengan tidak tunai, ini baru boleh. Ini baru boleh jual dengan tidak tunai. Kemudian tidak ada persyaratan denda bila terlambat membayar. Ini jadi boleh jual belinya. Baik itu bank konvensional mau bank syariah mau per, per orang maupun siapun juga. Ataupun developer itu sendiri yang melakukan demikian boleh jual beli seperti ini. Walaupun lebih mahal harga tidak tunai daripada harga yang tunai. Tapi dengan cara yang tadi itulah dia yang riba. Wabillahi taufik. Terima kasih Jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan. Demikian untuk Bapak Bustanuddin. Kami beralih untuk penelpon yang kedua di pagi ini 0218236543. 6. Nah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dengan siapa dari mana? Dengan Karim Dharma dari Kabupaten Muna. Mohon maaf, Bapak Dharma ya? Karim, Karim. Bapak Karim, silakan. Di Kabupaten Muna ya. Ya, silakan Bapak. Uh, Barakallahu fikum Ustaz. Allah barik Pak Karim. Uh, misalnya gini, seorang pegawai negeri ingin membeli rumah atau uh, kendaraan dengan membutuhkan uh, uang yang cukup besar. Hmm. Nah, uh, bagaimana? Apakah bisa bank syariah memfasilitasi misalnya uh, atau lembaga syari lembaga keuangan syariah memfasilitasi uh, seperti itu hmm. dengan uh, artinya mengkredit di bank syariah, tetapi kemudian bagaimana proses uh, bayar hutangnya? Uh, Adakah hmm. adakah bank syariah yang bisa memfasilitasi seperti itu misalnya? Mungkin syarat-syaratnya yang, ya, yang iya, secara syariat ya. Baik. Baik. Terima kasih Pak Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, Pak Karim dan kaum muslimin yang lain, bagaimanapun juga membeli motor, beli mobil, beli rumah, kendaraan dan hajah yang lain dengan cara tidak tunai ini namanya kan hutang. Ya. Seorang muslim dianjurkan untuk tidak berhutang dan Rasulullah Rasul kita yang teladan kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berlindung kepada Allah dari hutang lalu kita memenuhi hidup kita dengan hutang dan bukan berlindung lagi mengejar hutang ya maka ini perlu diperbaiki cara pandang hidup kita lalu kalau kita katakan kalau kita tidak beli dengan hutang seperti saat sekarang kapan saya punya rumah kapan saya punya mobil kapan saya punya motor tidak ada kewajiban Anda untuk punya rumah, punya motor, dan punya mobil. Allah tidak pernah mewajibkan kepada Anda. Wahai fulan, apakah ditanya nanti kita dalam kia, dari kiamat dikubur? Apakah kau di dunia punya rumah, punya motor, punya mobil, punya ini, punya itu? Tidak ya. Tidak. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup miskin. Hidup miskin. Dan dikumpulkan oleh Allah nanti bersama orang miskin dan keuntungan kehidupan orang miskin. Ya. yang memberatkan diri Anda jangan memberatkan diri Anda sesuatu yang Anda tidak mampu untuk memikulnya. Ini yang pertama. Kemudian, kalaupun Anda ingin memenuhi kebutuhan dengan cara seperti ini, lihat apakah memang betul Anda butuhkan atau tidak. Bila umpamanya keseharian Anda bisa dijalani tanpa dengan motor pribadi, tanpa dengan mobil pribadi, tanpa dengan rumah milik sendiri, jangan beratkan diri dengan suatu hutang ya, nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi bahwa jiwa seorang mukmin tersebut tergantung tergantung-gantung terkatung-katung dengan sebab hutangnya dia dan syahid sendiri pun tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala belum hutangnya dibayarkan Tuhan Rasulullah SAW tidak mau mensolati sahabatnya sahabi ini sahabat Rasulullah yang memiliki hutang dua dinar satu dinar maka tidak sepantasnya kita untuk berhutang. Tapi bila tidak terpenuhi, susah kita dan sangat berat untuk memenuhi keseharian kita kecuali dengan kendaraan pribadi tadi, motor pribadi tadi, ya. Berarti kita butuh. Kalau kita butuh lihat lagi, mampukah kita untuk membayarnya, melunasinya? Punyakah aset yang akan digadaikan ataukah tidak? Kalau punya baru boleh kita berhutang. Kemudian sekarang kita akan berhutang, carilah hutang yang syar'i bukan dengan cara riba. Karena cara riba walaupun kita yang membayar, maka status status kita adalah mukilahu. Kita yang memberikan makan riba kepada orang. Kita yang membayarkan bunga riba kepada orang. Bagaimana cara yang syar'inya? Apakah ada di bank syariah atau tidak? Wallah taala alam. Anda datangi saja ke bank syariah tersebut di kota Anda, tanyakan produk pembiayaan murabahah untuk kendaraan atau apa umpamanya dan lihat Anda diberikan apa oleh dia. Kalau Anda diberikan uang oleh dia, maka ini uang Anda terima nanti uang Anda bayar berlebih sama saja dengan riba. Tapi kalau memang Anda diberikan barang, motor, ya pertama Anda pesan dulu, Pak saya pengen motor yang spek ini. Oh iya, tidak ada akad kita beli dulu. Dibeli oleh dia, setelah dibelinya dipanggil Anda, Pak ini motornya, silahkan Bapak bikin akad, kalau setuju, kalau tidak setuju kami kembalikan motornya. Tidak ada masalah. Perlu dibuat akad dan dicicil dan tidak ada denda keterlambatan. Ya, baik atas nama ta'wid ataupun chart maka ini jual beli biasa, jual beli merubahah yang dibolehkan dalam syariat. Tapi biasanya jarang ada seperti ini, tetapi silahkan coba. Sebab Allah membuka pintu bagi sebagian kaum muslimin untuk melakukan transaksi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak ada temukan lembaga, perorangan pun gak ada masalah. Ya. Katakan kepada saudara Anda, tetangga, atau siapapun, atau mertua, atau siapapun juga. Ya. Mau nggak Anda daripada uang Anda tersimpan di tempat lembaga ini, mending Anda beli motor, jual kepada saya, Anda untung. Saya dapat terpenuhi kebutuhan saya. Ya. Beli Anda tunai, jual kepada saya tidak tunai. Setelah Anda beli, terpenuhi persyaratan jual beli, baru Anda jual kepada saya. Dengan demikian, selamat Anda dari riba wabillahi taufik. Terima kasih Zakallah Heran atas jawabannya saya sampaikan demikian Pak Karim. Semoga bermanfaat nasihat yang saya sampaikan untuk Bapak dan kita semua. Kami beralih untuk selanjutnya. Alhamdulillah sudah eh, bisa kami terima pesan singkat dari Anda. Dan berikut eh, kami berikan kesempatan untuk Anda yang telah menyampaikan. Dari Bapak Supriyadi yang pertama di Cibubur yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Salam. mohon penjelasan seberapa besarkah hutang yang mengharuskan adanya saksi. Syukran jazakallahu khairan. Iya. Allah barafik. Allah mengatakan fastashidu syahidaini min rijalikum. Fa illam yakuna rajulaini rajulun wa imra'atan. Allah memerintahkan fastashidu syahidaini. Dan hendaklah menjadi saksi dua orang saksi Allah mengatakan di awal ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Orang beriman bila kalian berhutang sampai waktu tertentu maka tulislah dan ambil saksi. E, sepakat para ulama bahwa perintah ini bukan memfaedahkan wajib. Hanya lil irsyad menganjurkan kepada kita untuk mengambil langkah-langkah ini untuk menyelamatkan hak kita. Ya. Seberapa besar pun kita berhutang atau berikan piutang, ya, boleh tanpa saksi. Ya. Ketika Rasulullah SAW membeli dari seseorang seekor unta, ya, kemudian Rasulullah ingin membayarnya, orang tersebut mengatakan, enggak segini, lebih mahal. Kata Rasulullah, segini, kata Rasulullah. Lalu, bersaksi salah seseorang, sahabi, Jalil dia mengatakan ketika orang itu mengatakan mana saksimu ya Rasulullah sahabi ini mengatakan saya menjadi saksinya ya, lalu orang orang tadi mengakuinya ya lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini kenapa engkau menjadi saksi padahal yakin waktu itu engkau tidak ada kata dia ya Rasulullah aku membenarkan ucapanmu dari langit dan masalah yang gaib apatah lagi permasalahan yang khusus jual beli unta tak mungkin tidak aku benarkan Ya. Maka hadis ini merupakan dalil yang memalingkan makna perintah di sini dari wajib kepada mubah. Juga hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa ada seorang seseorang sebelum kamu melakukan jual bukan pinjam meminjam. Kalau tadi jual beli dengan hutang, ini pinjam meminjam. Ketika diminta saksi, kata dia cukuplah Allah sebagai saksi. Wa kafabillahi syahida. Ketika diminta mana penjaminmu, maka kafa billahi wakila. Cukuplah Allah menjadi penjamin dalam akad ini. Ya, ini menunjukkan bahwasanya boleh tanpa itu. Sebagaimana juga dalam masalah suluh tadi telah kita jelaskan bahwa la ya'lamani miqdarahu. Mereka berdua yang beri hutang atau piutang tidak mengetahui jumlah hutangnya. Dengan demikian, ini boleh. Tapi dianjurkan dan sebaiknya sekecil apapun juga hendaklah ditulis sekecil apapun juga hendaklah ditulis. Bila tidak Anda tulis, ya, tidak ada masalah. Wabillahi taufik. Terima kasih Zakilah Kelahiran. Demikian untuk uh, Bapak Supriyadi di Cibubur, semoga bermanfaat. Kami beralih untuk penanya melalui pesan singkat berikutnya ada Ibu Rita di Jambi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Adik saya meninggal karena kecelakaan dan mendapatkan santunan asuransi jasa raharja bolehkah bagi e, kami untuk mengambil uang tersebut dan dipergunakan oleh ibu saya untuk mendaftar haji? Terima kasih Ustaz. Nah, uang ini, uang jasa harja, asuransi jasa harja adalah uang klaim asuransi yang lebih besar daripada yang dibayarkan oleh uh, si yang mendapatkan asuransi tadi. Mungkin dalam bentuk pajak yang dibayarkan, pajak kendaraan dan lain-lainnya ataupun bagian dari tiket umpamanya yeah. yang diberikan ke jasa raja, tapi yang diberi yang diterima dia jauh lebih besar. Ya, maka di sini adalah pertambahan dari riba dan pertambahan dari akad klimar atau akad uh, eh, perjudian nah. mengandung gharar juga. Apakah ini halal? Pihak yang memberikan ini, pihak eh, asuransi jasa raja memberikannya mereka dengan dengan keredoan mereka dalam uang dengan akad yang Allah tidak ridho tetapi pihak yang memberikan uang tersebut ridho maka status uang tadi tidak perlu dikembalikan kepada lembaga itu ambil dan berikan kepada fakir miskin bila keluarga tadi adalah fakir miskin silahkan tetapi sepertinya yang saya tangkap dari pertanyaan tadi digunakan untuk haji berarti bukan fakir miskin ini kalau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bahkan sewa rumah ya hmm. eh, ini masih bisa kita katakan atau untuk bayar hutang ini masih bisa kita benarkan. Tapi untuk haji tidak benar. Hmm. Karena berarti dia adalah orang yang mampu untuk kebutuhan sehari-harinya yang tidak mampu untuk haji dia. Banyak kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, yang salah memahami tentang ibadah haji. Allah sayang kepada Anda. Allah tidak wajibkan kepada haji itu kepada yang tidak mampu. Hmm. Wallahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji bagi orang yang mampu melakukan perjalanan. Bagi yang tidak mampu, tidak wajib. Ini keringanan dari Allah. Allah sayang kepada anda. Ya. Sehingga anda tidak berdosa tidak berangkat haji. Lalu maksakan diri, apalagi dengan menggunakan uang yang haram seperti ini, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dan Syamsul bin sering uh, mengawali uh, kitab manasik beliau dengan hadis ini. Walaupun hadis ini dhaifkan oleh sebagian para ulama, Syekh mengatakan bahwa hendaklah orang haji tersebut dia liyatazawwad bil halal, mengambil dengan harta yang halal. Karena bila tidak, baru saja orang berangkat haji tadi dengan harta yang tidak halal ini. Ketika menginjakkan kaki di atas kendaraan, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sambut panggilanmu, maka dikatakan kepada dia, la labbaik wa la sa'daik. Tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Fa inna malaka haram wa zadaka haram wahajjuka ghairu mabrur. Sesungguhnya hartamu dan perbekalanmu adalah berasal dari yang haram dan hajimu tidak mabrur. Kalau haji Anda tidak mabrur, dikatakan dari awal, ngapain Anda capek-capek lelah ke sana? Duduk di rumah lebih baik. Ya, tidak membuang tenaga. Maka ambil uang tadi, ingatkan orang tua dan salurkan kepada fakir miskin. Ya, wabillahi taufik. Terima kasih sejak kelahiran Demikian Ibu Rita di Jambi juga penanya lainnya di eh, Cikarang yang bertanya hal yang sama. Untuk selanjutnya kita masih mengangkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat. Nah, dari pendengar kita atau kami angkat kembali untuk pendengar melalui telepon 0218236543 sebelum pesan singkat berikutnya. Baik, kami coba angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Silakan Dengan Bapak. Dwi di Bojongnangka, Gunung Putri. Pak Dwi di iya. Bojongnangka, silakan. Eh, boleh bertanya tentang hukum waris? Abdul, ah, Pak. Silakan, iya. Pak. Ya. Terima kasih Ustaz Um, ada seorang bapak meninggal Eh, kemudian meninggalkan satu orang istri, eh, satu anak laki-laki dan satu anak bentar, perempuan. Bentar, bentar. Istri, istri satu, satu, anak laki, anak laki satu, kandung dan anak perempuan kandung satu. Satu anak perempuan. Dan Ibunya bapak, ada, ibu dari bapak ini ada. Ibu dari bapak sudah meninggal. Bapak dari bapak ada. Sudah meninggal. Hmm. Dan kemudian punya eh, saudara kandung ada laki-laki masih ada. Tidak, udah ini aja yang dapat. Oh itu aja. Nah, itu aja yang dapat. Oh ya baik. Untuk istri Pak Dwi silahkan dengar lagi. Untuk istri seperdelapan karena ada anak ya. Ya. tujuh per delapan, ya dibagi tiga. Untuk anak pertama mohon maaf. Untuk istri tujuh per delapan. Sisanya untuk anak-anak laki dan perempuan tujuh per delapan. Hmm. Ini dibagi tiga, dua bagian anak perempuan, eh, anak laki-laki satu bagian anak perempuan. Hmm. Bisa Pak? Saya lanjutkan atau cukup segini? Pak Dwi? Oh, iya, iya. iya. Ah. Kalau mau lanjutkan nggak masalah. 8 bagi 24. 8 bagi 24. Uh, enggak lah. Maaf, 8 kali 3 24. Iya. Eh, ya. Kemudian uh, 7 kali 3 21. 21 14 7 ya. ya. Dibagi 24 hartanya. Istri 3 per 24 Anak laki-laki 14 per 24 Anak perempuan 7 per 24 Baik Ustaz iya. Jelas Baik. Baik, terima kasih Pak Dwi Atas interaksi Bapak, Barokallahu Fik Terima kasih eh, sekali lagi dan uh, kami masih memiliki waktu untuk 7 menit ke depan. Di kesempatan berikutnya 0218236543 kami coba angkat kembali. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana? Dari Abu Ahmad di Riau Pekanbaru. Ah, silakan Pak Abu Ahmad. Ya, Ustaz, uh, saya ada rencana mau beli uh, tanah untuk perumahan sekalian. Hmm. Saya sudah e, bicara dengan pihak banknya, katanya bisa tanpa denda. Hmm. Cuman akadnya itu nanti dibikin e, dengan akad melalui notaris. Hmm. Nah, yang cuman jadi kendala e, apa namanya? Mereka mensyaratkan juga ada asuransi. Ada asuransinya itu asuransi e, diri pribadi jiwa, kemudian asuransi untuk Eh, rumahnya itu nanti atau propertinya. Nah asuransinya ini di asuransi syariah itu uh, takaful. Nah, jadi kira-kira gimana ya Ustaz ya? Apakah boleh uh, kami bertransaksi dengan bank syariah yang seperti ini? Sebentar Abu Ahmad. Sebentar. Ya, tetap tetap telepon antum. Uh, antum ingin sebagai developer berarti antum kan ya? Bukan. Saya sebagai ini, sebagai pembeli. Oh, pembeli rumah. Iya, pembeli rumah. Beli rumah dengan tidak tunai. Dengan tidak tunai ya. Di kata bank itu, bank beli dulu rumah ini atau bagaimana? Atau bank bersyarikat dengan developer? Enggak, uh, jadi itu nanti kita belinya ke bank. Ya. Mm -mm. Terus bank sudah memiliki dulu atau belum? Ya, saat ini kan belum. Nanti kalau misalnya eh, kita sudah uh, uh, apa namanya uh, setuju dengan harga segala macamnya nanti bank yang beli dulu akadnya dijadikan ya. kita akad bertiga nanti bank pertama beli dulu kepada pihak developer, uh, developer kemudian terus. nanti selesai itu baru dia jual ke kita. Oh, ya, terus tidak nah. ada nanti dalam keterlambatan angsuran tidak ada pertambahan tidak ada denda. denda. Ah, ah. karena nanti di, di, di ini, alhamdulillah teman kita itu uh, yang di bank uh, mengerti juga sedikit syari, jadi dia akali, jangan sedikit dia... harus <laughs> Bu Ahmad jangan sedikit sampaikan kuda jangan sedikit harus tahu seluruhnya karena ya, dia sebagai bagi sebagian orang bagi mereka untuk mengetahui muamalat wajib Wallah Alhamdulillah orang ya, yang ta. seperti ini wajib dia teh terus ya. Jadi uh, alhamdulillah nanti dia sepakati uh, mensiasatinya dengan uh, akadnya kita melalui notaris karena kalau dengan akad yang dibuat oleh bank ya, itu kan harus sekarang sudah bisa mulai memahami eh, yang penting antum ada asuransi jiwa dan ada rumah itu diasuransikan, begitu kan ya? Iya, ada asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Nah, itu gimana kira-kira dengan Dan mereka pun tidak mensyaratkan asuransi asuransi syari asuransi non syariah, syariah pun boleh dan mereka menganjurkan demikian. Iya, mereka malah memang udah kerjasama dengan salah satu asuransi syariah seperti Takaful itu. Insya Allah tidak masalah. Tidak ya? Insya Allah tidak ada masalah karena konsep asuransi tersebut yang syariah itu dibenarkan secara syar'i dan direkomendasikan oleh eh, Hayat Ulama Kerajaan Saudi Arabia kemudian juga di uh, Oki juga merekomendasikannya kemudian Aiv Hayat Al-Muhasab al mujaat Al-Muhasab al Islamiyah ya. juga membuat panduan khusus tentang itu ya dan dari beberapa uh, proses yang saya lihat insya Allah tidak terlalu bermasalah untuk hal tersebut apabila itu. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak eh, Dwi di Bojong Nangka. Kami angkat untuk bukan dari Riau, Pak ah, Ahmad. Af, Bukan, mohon maaf, <laughs> mohon maaf. Ter, Karena Pak informasinya Ahmad. salah nanti. Ini ada <laughs> ada bank yang bisa share. Nah, terima kasih Pak Ahmad. Jazakallah khairan. Kami angkat pertanyaan dan sepertinya ini terakhir oh, dari pendengar kita Pak Cakra di Makassar, kemudian uh, Bapak Heru di Bandung yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon petunjuknya uh, saat ini saya masih bekerja di bank konvensional dan dari Roja TV lah saya mendapatkan pemahaman tentang besarnya dosa riba sebagaimana yang Ustadz uh, sering sampaikan. Apakah wajib bagi saya untuk keluar meskipun belum ada pekerjaan lain atau Eh, telah mendapatkan pekerjaan yang lain namun gajinya belum mencukupi kebutuhan kami karena saat ini saya sudah memiliki istri dan uh, sudah atau sedang mempersiapkan kelahiran anak. Terima kasih Ustaz. Ya. Semoga kaum muslimin dan muslimat yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah bertobat secepatnya kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Arduha samawati wal ard. Sari'u. Sari'u. Allah perintahkan bersegera kepada kepada apa kita bersegera? Maghfiratin, ampunan Allah. Yang ampunan tersebut akan berbuah jannat, surga Allah. Ardhas samawati wal ard. Yang luasnya dibuat seluruh langit dan bumi. Jangan Anda anggap sempit bumi Allah Subhanahu. Jangan bumi ini yang enggak luas, anggap luas ini sempit baru. Allah berikan untuk Anda yang bersegera mencari ampunan Allah dan mencari surganya, surga yang lebih besar daripada langit dan bumi ini. Lebih besar daripada langit dan bumi ini. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersegera untuk bertobat kepada. Jangan pernah ditunda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala walau sesaat pun. Rezeki, ya akhi. Kita lihatlah. Hewan pun yang tidak punya akal, yang tidak bersekolah, tidak punya modal, diberikan oleh Allah rezekinya. Dan lihat rezeki sebagian hewan, ajib, mengherankan. Sebagian rezekinya ada di tubuh Anda. Lihat lalat, mengisap apa dari tubuh Anda, rezekinya. Walaupun Anda usir, walaupun Anda berikan, tapi rezekinya sana tetap dia dapatkan. Dia seekor nyamuk. Dimanapun Anda tidur, kalau memang Allah tuliskan rezekinya di tubuh Anda dengan subhanallah. Allah rezeki adalah ajib. Amru Allah. Maka cari rezeki. Fabtawu ya rizq. Jadi dari Allah dan di sana akan Anda dapatkan rezeki yang sebetul-betulnya, rezeki yang halal. Maka secepatnya lah. Dan sebelum godaan-godaan itu selalu menggelayuti Anda sehingga akan terlambat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda-anda lahir nanti dalam keadaan Anda sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja dan bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat. Nah, demikian untuk Bapak Cakra di Makassar dan Bapak Heru di Bandung. Semoga bermanfaat nasihat yang saya sampaikan dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk meninggalkan segala larangan yang telah Allah eh, tetapkan bagi kita. Dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita Ustaz. Mungkin ada hal terakhir yang Ustaz sampaikan, silakan. Eh, suluh berdamai sesama kaum muslimin dalam permasalahan ya sesuatu hal dianjurkan dalam Islam suluh jaizun bainal muslimin Rasulullah mengatakan berdamai dibolehkan sama orang muslim tapi berdamai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ini yang dilarang ya. seperti kita berdamai untuk memberikan sogok suap ya maka ini dilarang dalam agama kita dan Islam adalah agama perdamaian tersebut memang betul. Karena Rasulullah menganjurkan suluh. Berdamai bukan menghalalkan yang haram dan bukan mengharamkan yang haram. Ya. Sebagai manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.